Di perang Badar itu Allah telah menakdirkan bahwa Umayyah bin Salah Mengejun akhirnya berangkat. Kenapa? Semula dia tidak ingin berangkat, dia sudah sudah sudah untuk berangkat berperang. Sementara dia duduk dulu di rumah. Tapi provokator paling puluh di kalangan Quraisy namanya Uqbah bin Abi Mu'ayyid datang. Dia datang membawa kemudian satu alat yang disebut sebagai mirzin. Mirzin ini sebuah seperti piala eh, logam yang kemudian ada perdupaan di belakangnya di bawahnya dinyalakan dengan api lalu situ ada perdupaan berwarna. wangi karena wangi baunya dan ini penggunanya kalau wanita di rumah-rumah mereka wanita-wanita Quraisy kalau santai itu kemudian mereka aroma terapi dari jadi mereka aroma terapi kemudian mengharumkan tubuhnya dengan perubahan seperti itu nah si Umbah dengan ini Kemudian datang ke rumah Umayyah bin Khalaf, membawa sendiri kemudian datang di hadapan Umayyah bin Khalaf. Silakan Umayyah bin Khalaf duduklah di sini dan jangan pergi dasar wanita. Maka kata Umayyah bin Khalaf, apa itu? Kurang ajar. Ini kan memang kamu duduk-duduk di sana di rumah. Dasar tidak berani berperang, dasar wanita kedalam kurang ajar celaka orang itu akhirnya hari itu Umayyah bin Khalaf memutuskan untuk berangkat ke perang badan gara-gara provokasi Uqbah bin Abi Mu'ayyid ini ya Uqbah bin Abi Mu'ayyid ini juga nantinya terbunuh di perang badan maka Umayyah bin Khalaf berangkat di dalam perang badan perang masih berkecam tetapi rasa ketakutan sudah kemudian mencekam ketika mendengar ahal ahal ahal suara Bilal Tuhan tidak pernah dia lihat, lihat ya. Maka dia lihat orang yang dikenalnya sejak zaman jahiliyah orang yang sangat akrab dengannya adalah yang di situ adalah bin Auf. Kata Fahim bin satu sambil memberikan kedua tangannya di depan, ikatlah aku ya Abdurrahman, ikatlah aku. Dia meminta kepada Abdurrahman bin Auf untuk menjadikan dia sebagai tawanannya. Tawarlah aku, kau akan dapat urusan yang banyak. Tawarlah aku. Maka Abdurrahman bin Auf tidak apa-apa, Jadi kan sama Quran itu dia bawa. Bila zakat mengurus benar. musuh Allah lumayan kalau demi Allah aku tidak selamat kalau dia selamat. Kata Allah menunggu, bilang tenang, ini sudah jadi tawaran saya. papa berarti malah perang belum selesai kok Jadi kata bilang perang kawan bagaimana perang dalam belum selesai keamanan. Tapi dalam mikir juga masa saya melawan Abu yang Akhirnya dia kemudian bersebut tangan dan mengatakan, kawan-kawan, ada penolong penolong agama Allah, di sini ada umat yang kalau musuh selalu kemari. Ngumpul banyak orang dan di situ kemudian dia mengatakan, ini umat yang kalau musuh selalu Dan kalau aku tidak selamat, kalau dia selamat, maka rakalannya kemudian mereka membunuh Umayyah rumah sakit. Abdurrahman Abu Auf celaka gara-gara saya tidak jadi dapat urusan perang Dan itu kemudian ya terjadi. pernah mengatakan kenapa beliau tidak memaafkan pemain yang bersalah? Persoalannya keadaannya perang. Dan saat kita pahami, sangat kita pahami siapa yang bisa melupakan penyiksaan amat sangat luar biasa yang dulu diberikan oleh orang yang bersalah kepada Bilal. Maka sangat-sangat wajar kemudian kalau bilang memanggil para sahabatnya dan mereka semua berangan-angan membunuh Umar bin Khalaf karena memang Umayyah bin Khalaf pun sudah termasuk di dalam orang yang didoakan Rasulullah ketika itu untuk kemudian masih ibadah dan memang jadilah dia ahli ibadah dan memang belum rezekinya adalah mengenal dapat pasal kurang dari ini kisahnya ketika kemudian terjadi perang badan dan bila tetap setia mengikuti Rasulullah SAW di dalam berbagai macam peperangan termasuk di berikutnya ada perang Uhud juga demikian juga eh, dan dari Riqal ada juga rasul eh, eh, yang lain seperti rasul Khairan rasul Khandak dan juga rasul Tabuk semuanya sudah diikuti dengan penuh syahwat bersama Rasulullah SAW sampai akhirnya Rasulullah pun wafat dan pada hari Rasulullah pada hari yang sangat kurang bagi kaum muslimin maka sampai ketika Rasulullah di Kuburkan pada tiga hari setelahnya jadi setelah berduyun-duyun orang dari berbagai macam negeri datang untuk mensolatkan beliau sampai ada yang kemudian ingin tetap Rasulullah saya dipertahankan selama lebih lama lagi karena masih ada orang-orang yang berada dalam perjalanan untuk mensolatkan jenazah beliau bukan Bakar Asyidik ketika sudah dibayar menjadi beliau mengatakan laksanakan penguburan Rasulullah hari ini juga karena sesungguhnya mengenakan kubur itu adalah di antara yang beliau kalau dihitung Rasulullah itu dikuburkan pada hari ketiga setelah wafat. Maka setelah itu bilang pun diminta oleh Abu Bakar setelah wafatnya Rasulullah untuk mengumandangkan azan yang pertama pada wafat Rasulullah. Dan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu tidak dapat meneruskan azannya ketika sampai lafaz asyhadu anna Muhammadan. Tidak, tidak bisa. Bilal tidak bisa meneruskan ketika itu kemudian saudara Bokalas itu kenapa tidak melanjutkan dia bilang bagaimana aku akan melanjutkan ya Khalifah Rasulullah setiap kali kemudian aku sampai pada Asyhadu Anna Muhammad Aku selalu ingat bahwa setelah ada pengasuhan dia datang ke rumah beliau dan mengatakan salam dari Rasulullah. Sekarang siapa yang akan kusebutu itu? Ya pekerja itu bila pamit untuk pensiun sebagai muadzin dan kemudian dia pamit kepada Sayyidina Abu Bakar as menyampaikan hai Khalifah Rasulullah Aku mendengar Rasulullah Al-Salam bersabda bahwa utama-utama amal yang muka bumi adalah jihad di sana Abu Bakar sudah menambah apa maksud muhajirin. Izinkan aku wahai Khalifah Rasulullah pergi ke Syam dan di sana aku ingin berjihad sampai mati. Oleh lillahi Allah, aku sangat ingin katakan berada di sisi kan, di langit bersama dengan kamu. Alkan biasa ingat dan mengenang Rasulullah setelah dengan mendengar suara. Kata Bilal wahai Khalifah Rasulullah, kalau dahulu anda membebaskan aku karena Allah maka dia akan aku beri. Tapi kalau dahulu anda membebaskan aku karena diri anda sendiri untuk diri anda sendiri, maka minta maaf untuk tiga maka aku masih akan berikan. Dia kita bilang, kalau dulu saya luar kan kau bebaskan saya karena Allah, dia akan saya pergi. Tapi kalau kau bebaskan saya karena diri aku sendiri, silakan kita saya pergi dan saya akan berikan. Abu Bakar membisikkan ayat Allah mengatakan karena Allah akan berangkat. Maka bila aku berangkat pergi ke Syam dan dia tinggal bersama keluarganya di daerah darinya. Di daerah ada ini kemudian beliau tinggal selama beberapa bulan, beberapa waktu Sampai satu malam Beliau ber Dalam mimpinya Dia bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Semoga kita juga bisa diberikan mimpi seperti ini sehingga Karena siapa yang bertemu Rasulullah dalam mimpi Tidaklah itu kecuali memang bertemu Rasulullah kalau tidak ada syaitan yang mampu menyukai berdosa. Dalam mimpi, ini saya dalam dengan Rasulullah bersabda, Mami hadal jumpa hari yang dia Gersang macam apa ini yang bilang? Ini di bawah kulit kata Rasulullah, bagi orang yang bilang, untuk menyukai. Maka berangkatlah bila ketika itu berpaling kepada istrinya dengan hal yang mana aku rindu kepada Rasulullah SAW berangkat dari Madinah untuk berziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. lagi lagi Madinah. Allah akan menyambutnya dan mengatakan Hai Bilal Mohon agar engkau kemudian melakukan adalah kan Sebagaimana kalau kita melakukan Rasulullah SAW beliau tidak merestui para Rasulullah tidak pernah tidak bisa berjalan bila kemudian berjumpa dengan Sirin Umar bukan tak berjumpa maka Umar bila adalah untuk kami sebagai mana untuk Rasulullah ya bila ya. tidak berjalan menuju ke arah rumah Rasulullah SAW eh, tempat beliau dimakamkan. Dan bertemulah bila dengan kedua cucu Rasul Al Hasan dan Al Husain radhiallahu anhu. Anak kecil itu usianya masih dalam atau 9 tahun. Maka kedua anak kecil itu mengatakan, ya Bilal, Alwi Abad Toma Lana kalau ada tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kedua anak kecil itu Haidil tidak kau berkenan untuk ada kepada kami sebagaimana kau ada untuk Rasulullah SAW. Bila turun dalam posisi berjongkok dia memeluk kedua anak itu dan mencium kubur-kubur mereka dan mereka takut. Semua aku telah menolak al Semua aku telah menolak Umar. Tapi jika aku menolakkan, bagaimana aku akan berada dengan kaki-kaki? Maka bila kemudian mereka melanggar Masjid Nabawi dan dia kemudian melakukan hal ini, syahadu anda sampai kepada melakukan syahadu anna hati Allah dan kemudian syahadu anna Muhammad dia tidak bisa melanjutkan lagi. Ketika itu orang-orang Madinah gempa. Anas bin Malik meriwayatkan tidak ada hari yang lebih cerah di Madinah daripada ketika Rasulullah diutus dan demi Allah kami mengira Rasulullah diputuskan tadi ketika Bilal melakukan adat di masa Allah Bakar sehingga wanita-wanita Madinah pun keluar berhamburan sehingga kemudian orang-orang pun berlarian menuju keseruan itu mereka menilai ketika Allah ketika Bilal melakukan adat maka itu berarti Rasulullah kemudian telah kembali saking dahsyatnya hubungan antara suara Bilal itu dengan Rasulullah SAW begitu khasnya suara Bilal itu diperuntukkan di adat masalah Rasulullah sehingga sampai kemudian ketika bilang melakukan adanya orang-orang mengira sampai mengira mereka tidak tersadarkan diri satu tersihir mereka mengira bahwa Rasulullah diutuskan kepada bila tidak mampu meneruskan adanya dia kemudian dari arah mimbar masjid itu menuju ke arah maka Rasulullah SAW dan merangkak dan sampai di sana dia memeluk di sana Rasulullah SAW merangkak para sahabat di kuburan Rasulullah SAW. Kisah ini kita ungkapkan untuk memberikan pelajaran Bukan yang merasa-merasa di kuburan itu kita Bukan yang kemudian merawat menangis dan merasa di kuburan itu diajarkan. Demikian pula bahkan kepada kubur Rasulullah itu. Tapi mari kita lihat Sayyidina Bilal yang kemudian amat sangat hatinya dicekap dengan saling sangat kepada Rasulullah SAW dan setiap hari yang kemudian memiliki perasaan pasti dan pemahaman betapa kemudian beratnya seseorang yang kemudian terpisah dari kekasihnya Rasulullah SAW setelah kata seperti sehingga dia kemudian terjatuh terkurang dan kemudian merangkap di makam Rasulullah SAW. Maka para imam di antara imam-imam ahlu sunnah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi persoalan merasa di kuburan, merasa di sana bukan soal akidah, dia soal adab. Ini soal adab. Kata beliau, para imam ahlu Sunan bersepakat adat kalau kita kemudian berziarah ke makam orang-orang salih, berziarah ke makam orang-orang dia, kita berdiri di hadapannya dalam jarak kira-kira tiga hasta, kemudian kita berdiri berdoa dengan membungkuk hormat sebagai ta'zim dan iktirar kepada siapa yang jadi penghuni kubur ini adalah adab yang diajarkan oleh diri. Adab ini, seperti dikatakan oleh Imam Nawawi, inilah yang dipraktekkan oleh para salam kita yang salih demikianlah Sayyidina Abu Bakar, demikianlah Sayyidina Umar, demikianlah Sayyidina Utsman, dan demikianlah Sayyidina Ali. Karena kata Imam Nawawi tidak berbeda adab kita antara orang yang hidup dan ketika dia sudah wafat. Bahwa kalau Rasulullah berdiri di hadapan kita, kita tidak berdiri begini. Begini tidak kemudian sebagaimana para ABG menyambut artis pujaannya, boyband kesayangannya tidak. Kita kemudian akan sangat ihtiram, sangat sangat memberikan kemuliaan dan penghormatan dengan kata Imam Nawawi kita berdiri tiga kata dari hadapannya, kemudian memberikan satu isyarat penghormatan dengan menundukkan suara. Inilah juga ada yang kemudian kita praktekkan nanti misalnya Anda kemudian berkesempatan memahami dan berziarah tentang Rasulullah SAW kita tidak melakukan seperti yang dilakukan kita bukan nasihat kita pada diri beliau kita harus mematuhi sebuah kerinduan yang amat sangat kepada Rasulullah tetapi tidak pada tempatnya kalau kita melakukan sebagaimana yang beliau lakukan karena ini adalah soalan adat soalan tentang apa kita di depan Rasulullah dan kalau ada begitu pasti dipulih sama askar dan sekarang gitu ya ada petawai-petawai di, di sana orang-orang yang kemudian memang berkasihan eh, mencegah terjadinya kesyirikan meskipun kesyirikan ini eh, menurut para ulama sebagainya terlalu berlebihan apa yang mereka khawatirkan itu sehingga mereka melakukan hal-hal yang justru di luar adat Islam memukuli orang-orang yang memberikan penghormatan kepada Rasulullah SAW dan memukuli orang-orang yang memberikan penghormatan kepada Sayyidina Usman bin Affan. Makanya Sayyidina Usman bin Affan itu mereka berdiri di atasnya gitu ya, kemudian bawa pemukul gitu. Nah, ya haj, ya haj, haram, haram, hazal kubur. Ini adalah kubur, di dalamnya hanya manusia tidak bisa ditutupi dan lain sebagainya. Ya kita kan datang semua untuk kemudian melihat bahwa ini makam Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Inilah makam dari di Rainwal lain yang ini Inilah makam dari orang yang paling mulia yang telah kemudian memberikan 3000 pasukan dari seluruh besar bekal dan kendaraan untuk berangkat kerja. Ini adalah orang yang telah membeli semua rumah dan kemudian mewakafkannya bagi kaum muslimin. Ini adalah orang yang telah mensedekahkan 700 ekor unta serta seluruh muatannya kepada penduduk Madinah. Inilah tempat di mana orang itu mengistirahatkan diri untuk berangkat lagi Masa kalau kemudian kita datang ke desert, meneruskan rumah dari dapat, maka bisa dikosongkan. itu orang kepala kita akan terlimpul sama sekali. Nah, ini yang kadang-kadang kita juga prihatin, perlu tak lebay. Gitu. Sebab apa? Rasulullah mengatakan, Nah, aku alaihi antus dikuhentahu Sebab juga mengatakan kepada kita semuanya ini Aku tidak menakutkan kalian syirik sepeninggal bukan Yang aku takutkan, yang lebih aku takutkan kepada kalian Apa kata Rasulullah? Yang lebih aku takutkan kepada kalian adalah Bila putih hati dunia itu. Ketika dunia dibukakan kepada kalian Lalu kalian berlomba tetap itu Mendapatkan dunia itu Lalu kalian saling memukul di antara kalian untuk mendapatkannya kalau sudah itu Allah membinasakan sebagaimana tapi dibinasakan Allah sebelumnya ini yang lebih ditakutkan oleh Rasulullah kepada kita karena harta di antara kita adalah sudah disyafat Rasulullah di sini sebab di antara perpecahan di antara kita kemungkinan besar adalah soal harta ini yang amat sangat penting untuk kita mana Allah alaikum tidak takutkan kepada kalian dalam lapat Allah oleh satu Aku tidak takutkan terhadap menjadi syirik dan yang aku takutkan adalah ketika dunia dibukakan bagi kalian. Lalu kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan, lalu kalian saling pukul di antara sesama kalian, kemudian Allah menyaksikan kalian seperti mana Allah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Karena saling pukul itu memberi isyarat perpecahan di antara kita dan Rasulullah pernah berdoa, Ya Allah janganlah hancurkan umatku dengan khusnul antara apa itu dengan pembenaman dan penenggelaman sebagaimana kau sebelumnya maka Allah mengabulkan Allah kemudian meminta ya Allah jangan binasakan umatku karena kemudian serangan dari musuh-musuhnya kemudian Allah mengatakan iya dan Rasulullah berdoa lagi ya Allah jangan binasakan umatku karena persenjataan di antara mereka Allah diam ini namanya menjadi khawatir. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu berangkat kembali ke Syam, kembali dia ke dan dan diserang berjihad dalam Allah sampai dibukakan Yerusalem al-Quds Baitul Muqaddas pada masa Sayyidina pada bin Khattab maka Sayyidina Umar pun berangkat untuk menerima kunci kota Al-Quds Yerusalem dari patria dari uh, Uskup Agung di kota Yerusalem ketika itu yang namanya Sophronius maka datanglah Sayyidina Umar dan di antara yang menyambut beliau adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah nanti akan disebut oleh Sayyidina Umar ini adalah Tuhan kami yang dibebaskan oleh Tuhan kami. Ini adalah Tuhan kami yang dibebaskan oleh Tuhan kami dan Sayyidina Bilal selalu menjawab dengan menyambut aku hanyalah arah kulit hitam dari Habasyah dan kemarin pun cuma seorang muda belia. Jika itu kemudian Sayyidina Umar meminta saya bilang untuk memandangkan adat di Baitul Maqdis. Karena apa? Karena kemudian Anda lengkap bilang tanda di Masjidil Haram pernah kapan itu? Pada saat Fatul Makkah. Di ketika Fatul Makkah, Ka'bah dibukakan Rasulullah SAW yang melihat berbagai macam kemukaan di sekitar Ka'bah 360 berhala itu beliau hancurkan bersama para sahabat dan juga bersama orang-orang pada hari sebelumnya masih mengusap-usapnya muka agar Muhammad kalah perang begitu. Tangan-tangan itu tangan tangan Abu Sufyan bin Harb tangan kemudian beberapa orang yang lain masih sebelumnya mengusap-usap berada itu agar mereka menang dan Muhammad dikalahkan dan ternyata berhala itu tidak memberi manfaat maka Abu Sufyan paling semangat melemparkan berhala dan mengatakan dasar tidak memberi manfaat dasar tidak memberi manfaat gitu ya nah, kalian selama ini telah menipu kalian selama ini telah menipu Nah, ketika selesai, Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah dan di dalam Ka'bah beliau melihat ada sebuah lukisan terbuat dari kulit. Lukisan itu bergambar Ibrahim dan Ismail sedang mengundi nasib dengan parang. karena Rasulullah demi Allah Allah mengungkar gambar ini Nenek nah, moyang kita yang mulia tidak pernah melakukan hal-hal seburuk ini Dan dia adalah bukan Yahudi, bukan pula Nasrani Tetapi dia adalah seorang yang harif dan muslim dan tidak pernah menjadi dia musyrik Allah kemudian merobek-robeknya dan mencatatkannya lalu dia berkata kepada untuk naik ke atas Ka'bah naik ke atas Ka'bah dan di atas Ka'bah bila melakukan azan ketika itu ketika bila melakukan azan itu terdengar berbagai macam kata-kata Juwairah binti Abi Jahal Juwairiyah binti Abi Jahal berkomentar Semua Allah telah mengangkat kedudukanmu Memang kami tetap akan salat Tapi demi Allah kami tidak menyukai orang yang telah membunuh Orang-orang yang kami sayangi Demikian ketika itu Atab bin Usaid berkata Demi Allah Allah telah memuliakan Usaid Yakni bapakku Dia tidak melihat saat ini Ketika budak kami naik ke atas kapal. Demi Allah Allah telah memuliakan Usaid ketika dia tidak melihat budak dan jumlah ini naik ke atas Ka'bah. Kemudian Al Haris bin Hisham mengatakan sungguh malam nasibku. Mengapa aku tidak mati saja sebelum ini? Akankah indahnya hari ini ketika budak dari Jum'ah naik ke atas Ka'bah? Kemudian Al Hakam bin Al mengatakan demi Allah ini musibah yang sangat besar. Seorang budak dari Bani Jum'ah bersuara di atas bangunan suci ini. Ka'bah yaitu. Nah, eh, Abu Sufyan lihat di situ dengar orang-orang itu mau maka Abu Sufyan mengatakan apa kok gitu ya. Yang lain bertanya demi Allah aku tidak akan mengatakan sesuatu apapun karena pasti kerikil-kerikil ini akan memberitahukan kepada Muhammad tentang apa yang akan aku katakan. Jadi Abu Sufyan demi Allah tidak akan mengatakan apapun karena kerikil-kerikil ini pasti akan memberitahukan kepada Muhammad apa yang aku katakan. Maka kemudian setelah itu Rasulullah mendatangi mereka dan mengatakan, Hai Hakam, kau saja baru saja mengatakan begini. Hai Hadis bin Hisham, kau baru saja mengatakan begini. Hai Atab bin Husain, kau baru saja mengatakan begini. Kata mereka demi ya Allah, tidak ada yang bisa memberikan kabar secepat ini kepadamu dan tidak mungkin kamu mendengar kata-kata kamu sendiri. Kau pasti Rasulullah. Maka mereka berpikir kemudian memperbarui syahadatnya dengan sangat indah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Baik, ini yang Bilal di Masjidil Haram, yang Bilal di Masjid Nabawi tentu saja itu sudah kebiasaannya dan yang Bilal di masjid al Aqsa ini menjadi penyempurna kata empat dari azan yang seharusnya dilakukan seorang seperti Bilal di ketiga masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bilal pun ketika itu di Masjidil Aqsa melakukan azannya Meski dengan menangis terseduh-seduh tetapi dia berhasil menyempurnakan amalannya Tetapi yang tidak kuat berdiri adalah Syedina Umar bin Khattab Yang ketika sampai pada asyhadu anna Muhammad Rasulullah Dia jatuh tersungkur dan menangis terseduh-seduh sampai akhir ah. Tapi Umar kemudian salah Disilakan oleh Sotronus untuk mengambil bagian dari gereja kiamat Gereja makam suci yang ada di Yerusalem Salatlah di sini wahai pemimpin orang-orang beriman Kata Umar tidak, aku khawatir jika aku sholat di situ, maka gerejamu beberapa saat lagi akan berubah menjadi masjid. Lalu Umar kemudian melemparkan sebuah batu dari pintu gereja. Ketika dia lemparkan jatuh di satu tempat, disitulah kemudian masalah. Dan ketika masalah di situ, kalau anda lihat sekarang yang namanya masjid Umar itu dari gereja makam suci itu jauh Berarti lempar-lempar itu luar biasa. Kita menemukan satu bukti lagi tentang perkasanya dilakukan Abu Bakar karena kemudian lempar beliau itu dari gereja makam suci sampai sekarang ke tempat yang dinamakan Masjid Umar yang ada di dekat Al Aqsa. Dan itu itu yang kemudian jadi tempat yang umat bersama kaum muslimin ketika itu maka kita bisa menebak alangkah yang kemarin yang melemparkan batu dari itu gereja Mekah Suci sampai di tempat yang sekarang dinamakan sebagai Masjid Kuba yang berada di tempat sana jadi tempat ini ya kemudian kita ya, kita bilang tetap hidup di Syam dan beliau wafat di Damaskus pada kira-kira menurut pendapat tahun 20 Hijriah atau menurut pendapat yang pada tahun 20 Hijriah. Wallahu a'lam besar Dan demikian usia beliau ketika wafat kira-kira beliau berusia 66 atau 63 tahun. Wallahu a'lam Demikian kemudian bulan keempat saya cukupkan Allah Taufik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menjadi pertimbangan Abu Bakar Siddiq Ketika dibebaskan saya dari Bilal bin disistem sampai begitu lemah baru dibayar atau dibebaskan. Abu Bakar Siddiq baru mendengar berita tentang penyiksaan Bilal pada malam hari dan segera pada malam itu dia bergegas-gegas untuk mengumpulkan apa yang dipunyainya hartanya baru pagi harinya menemui rumah yang Khalid. Padahal Abu Bakar tadi mampu membayar berapa pun yang disiksa Jadi karena berita bahwa Bilal disiksa itu baru terdengar oleh Abu Bakar pada malam hari. Yang kedua ketika Bilal akan akan di ya, atas Ka'bah lalu tiga orang berkata demi Allah, kok demi Allah padahal itu muslim. Untuk diketahui kalimat demi Allah itu sudah dikenal oleh masyarakat jahiliyah di zaman Ibrahim alaihissalam. pada Ibrahim itu diwariskan turun-turun sejak Allah. Mereka sangat kenal Allah. Bukan hanya muslim yang kemudian dilakukan demi Allah. Kalau anda lihat dalam serangan Nabawi yang Abu Jahal itu sering banget ngomong demi Allah. Abu Jahal itu kenal Allah, tetapi tidak ingin kemudian kedudukan Allah itu ditegakkan sebagaimana yang Islam ajarkan. Dia ingin agar Allah itu menjadi Tuhan di langit yang tidak mencampuri urusan bumi, yang kita tidak usah langsung menyembah Allah tetapi melalui para anak-anak perempuannya, yang para malaikatnya, yang Uzza, Manat, kubah dan sebagainya itu, agar apa? Agar kemudian mereka latar uzan Manat, Kubar itu yang dianggap punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah yang menyampaikan permintaan kepada Allah. Ini adalah surah Az-Zumar ayat yang ketiga dan tidaklah kami menyembah mereka itu melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekat illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa supaya mereka itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat dekat jadi jangan heran ya jadi orang-orang semua semuanya kenal Allah tapi Allah yang mereka kenal tidak ingin ditegakkan kedudukannya kan sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam. Jadi kalau sekarang ada orang yang nggak kenal Allah itu lebih buruk daripada orang-orang Quraisy ya. <laughs> Kenapa? Karena mereka kenal Allah, mereka kenal Allah. Tetapi Allah yang mereka kenal itu tidak ini ditegakkan kedudukannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam. Ini jangan jangan nanti baca sirah ya. Baca sirah kita akan ketemu semua orang kafir dan musyrik jahiliyah itu mengucapkan ketika bersumpah demi Allah, demi Allah, demi Allah. kepada Allah Abu Jahal itu berdoa kalau ya Allah kalau yang diturunkan kepada Muhammad itu hak dari sisi ya sudah ya sudah hujan saja tapi dengan batu dari Taifak Fir'aun yang hijratan ya ini ya untuk dipahami jadi orang-orang musyrik jahiliyah itu kenal Allah tapi Allah yang mereka kenal ya tidak mereka tegakkan kedudukannya sebagai hadis Islam bahwa tidak ada ilah selain Allah yang mereka inginkan mereka punya sekutu apa arti mempersaudarakan? Atau persaudaraan takut? yang dilakukan Rasulullah setelah pada waktu hijrah ke Madinah antara muhajirin dan muhajirin. Pengikatan mereka adalah satu ikatan persaudaraan yang lebih kuat lagi karena mereka akan membangun sebuah masyarakat baru. Di Mekah, mereka tidak bisa melakukan itu karena mereka di dalam Islam pun masih harus terpecah-pecah. Ada yang menyembunyikan keislamannya, ada yang berterus terang, dan seterusnya sehingga kedudukan mereka meskipun di, di, di masyarakat maka itu sudah bersaudara, sudah berkuah, tetapi tidak secara sempurna karena asal. Karena kadang-kadang untuk menyelamatkan Rasulullah, misalnya seperti dilakukan oleh seorang sahabat, ada pertemuan di sebuah Khattab, Umar ditanya mau kemana? Mau membunuh Rasulullah. Kata orang itu, gua apa perlu Rasulullah. Tuh yang sendiri juga udah masuk Islam, suaminya juga masuk Islam, ini kan padahal dia seorang muslim, dia mengatakan Ini seorang muslim. Tapi demi apa? Demi menjaga Rasulullah. Maka dia kemudian mengatakan bela rumah, bela rumah saudara rumah adikmu. Itu juga muslim. Dengan resiko apa? Ini nanti dihajar mati juga ada yang bisa disediakan. Tapi dia tahu itu dilakukan demi menjaga Rasulullah agar tidak di sakit dalam rumah. Jadi proses ta'afalnya belum sempurna di maka karena masih menyembunyikan keislaman, ada yang masih kemudian mendapatkan perlindungan dari orang lain, ya orang tokoh musyrik gitu ya, ada yang kemudian disiksa, tapi ada orang yang tidak bisa menolong dan berbuat apa-apa. Tapi begitu mereka sampai di Madinah, mereka bebas untuk menegakkan sebuah masyarakat baru sehingga Rasulullah menguatkan ikatan itu dengan mempersaudarakan antar muhajirin dan kalau kita lihat polanya kebanyakan adalah muhajirin yang kuat dipersaudarakan dengan muhajirin yang kuda ini yang terjadi Kemudian antara muhajirin dengan ansar, nah ini juga dipersaudarakan aku pulang antara muhajirin dengan ansar yang ini dilakukan dalam rangka untuk mengikat sebuah masyarakat baru dan Allah Subhanahu memfirmankan eh, Yuhibbun akan hajar ini Orang-orang muhajir itu akan sangat mencintai Orang-orang yang berhijrah kepada mereka Maka ada yang dipersaudarakan dengan orang-orang yang tinggal bersama mereka jadi para ansar itu pulang ke rumah membawa mengajari satu-satu. Saya ya Rasulullah, tolong tunjukkan ke saya satu orang saudara saya dari mengajari untuk hidup bersama saya. Maka satu orang, satu orang, satu orang. Kecuali saat buku badan. Saat buku badan pulang dengan membawa delapan tiga orang. Dia mengatakan ya Rasulullah, rumah saya buat untuk seratus orang. Jadi pemuka badan yang paling utama adalah saat di badan ketika itu. Pada saat di badan silahkan kirim seratus orang untuk saya ke rumah saya. Ternyata yang tersisa muhajirin tinggal 83. Maka 83 orang inilah yang ikut ke rumah ke rumah ke saat itu badan. Saya membayangkan rumahnya kemudian kayak apa begini. Dan ternyata rumahnya kemudian dibagi, dipetak-petak semua rumah sangat lebar, luas dan sangat seperti hutan. Tapi kemudian oleh saat itu badan dibikin petak-petak diberi batas dengan anyaman-anyaman pelepah kurma untuk menampung para muhajirin ini. Inilah yang sangat agung dari ibu pada Apa yang akan tentang persaudaraan? Dia bersaudara. Cukup. kita kamu bicara tentang Aisyah dan Hafsah tentang rahasia Rasulullah yang kemudian ditegur di dalam Al-Quran kain tolong dijelaskan ini perlu satu bicara sendiri tentang tafsir gitu ya uh, yang jelas uh, pembicaraan rahasia antara Aisyah dan Hafsah ini bukan tentang rahasia Rasulullah tetapi mereka ngerjain Rasulullah uh, kemudian uh, dalam pengertian itu mereka juga berbisik-bisik rahasia lalu ternyata Allah memberitahukan rahasia yang mereka bicarakan itu kepada Rasulullah ketika mereka bertanya mengapa kehada?", siapa yang kemudian memberitahukan kepadamu hal ini maka Rasulullah menjawab nabaknya apa di sini yang memberitahukan kepadaku adalah Ali bin Khabir yang Ali bin Khabir yang memberitahukan kepada aku adalah Allah yang mengetahui lagi maha mengawasi. Eh, ini tentang karena Rasulullah ketika itu berakrab-akrab dengan Maria Al-Qibtiyah, Sina Isa dengan Sotulu. Nah, ketika mereka cemburu, mereka berkonspirasi. Kata Isa kepada Rasulullah, tapi kalau Rasulullah datang kepadamu, kamu dipilih ya itu madu liar yang baunya karena berasal dari lebah yang khusus, dia baunya agak aneh. Orang Arab tidak menyukai wortel. Ini jenis madu liar yang kemudian baunya aneh. Jadi Aisyah dan Hafsah diminta untuk kemudian uh, eh, saling meminta untuk memakan wortel ini, wortel tahu. Padahal di itu Rasulullah madu terbaik di rumah, di rumah apa namanya Maria. Lalu kemudian ketika datang kepada dia ya Rasulullah, kau makan urut dia. Rasulullah tidak. Ini madu, bukan urut ini baunya di sini. Maka Rasulullah pergi dari rumah Rasulullah Alaihi Wasallam, eh, kau makan. Ya Rasulullah urut ini bukan perasaan madu. Madu ini Oh ikut ya Rasulullah Rasulullah mengatakan Oh begitu mulai kali ini saya nggak mengatakan Islam namanya Masa malah dibilang wafat gitu Jadi sehingga kemudian dia mengharapkan hal itu dirinya Sehingga ditegur oleh Allah Dan dalam surat At-Tahrim itu Gitu ya Jangan kamu harapkan apa-apa Yang sudah dihalalkan Allah Karena menginginkan keridhaan Tuhan di sendiri Ini gitu ya, ringkasnya begitu Tapi tafsirnya panjang Intinya itu yang berkonspirasi yang mau menikah lebih dari satu siap-siap Kali Kami wanita para suami saja melakukan itu, apalagi ya. Ini paling tidak dulu di adalah karena suci untuk Nasrani lebih maupun Islam. Nah, sekarang seakan-akan yang berkonflik adalah yang lebih saja. Di mana umat Nasrani? Persoalannya tempat suci. Yang paling dipersengketan adalah orang Muslim dengan orang Yahudi. Kenapa? Karena Yesus dari Nazaret itu memang dulu ibunya pelayan di Masjidil Aqsa. Tetapi Masjidil Aqsa Sejak saat itu, sejak kemudian Maria dituduh bersinar dan kemudian melahirkan Yesus, itu tidak lagi berperan dalam hidup Yesus, tidak banyak berperan dalam hidup Yesus, karena di sini dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Baik suci itu diisi oleh para rabi dan para farisi Yahudi. Maka hidup Yesus itu lebih terkait dengan satu tempat kelahiran yang disebut Bethlehem. Bethlehem itu apa? Baitullah, rumah dari rumah daging itu tempat kandang hewan kalau menurut mereka Kalau menurut kita Quran mengatakan Isa tidak lahir dari rumah daging di tempat kandang hewan Isa lahir di sebuah kebun yang di sana ada pohon kurma, gitu ya. tapi mereka melakukan satu bantahan dua sungai Yordan tempat Isa baptis. siapa yang membaptis Yohanes Pembaptis Nabi Yahya. Ada yang mau ikut Nabi Yahya dalam makan? Nabi Yahya itu makannya eksotis dulu, belalang sama madu. Protein tinggi, karbo tinggi, lezat semuanya. Nanti kalau musim kemarau lewat Wonosari ada banyak yang jual itu belalang. Yohanes Pembaptis membaptis di Sungai Yordan. Dua, yang suci bagi mereka Sungai Yordan. Tiga, tempat yang suci lagi adalah Taman Gersemani Taman Gersemani Tempat Yesus menerima wahyu Yang keempat Yang suci lagi adalah Via Dolorosa Jalan yang ditempuh Yesus Ketika kemudian Dalam tanda kutip biasa dikatakan Yesus berarti kemungkinan bukan Islam Jalan yang ditempuh Yesus ketika dia berjalan dari tempat penyiksaannya di penjara orang-orang Romawi sampai ke Bukit Golgota Bukit Golgota tempat Yesus di disalibkan. Yang terakhir gereja makam suci, tempat gua di mana Yesus kemudian dimakamkan dan di situ kemudian ditutup. Inilah kemudian yang dibangun gereja di situ yang disebut sebagai gereja biara atau gereja makam suci the Holy Sepulchre dengan sepuluh kerikil itu suci. Jadi Baitul Maqdis, Masjidul Aqsa itu tidak terlalu berkonflik antara seorang antara orang Yahudi dengan orang Nasrani. Kata orang Nasrani tidak begitu masalah, ambil aja gitu. Tapi bagi kita Masjidul Aqsa itu masjid kita. Sementara bagi Yahudi kata mereka ini bait agung, ini haikal yang dibangun oleh Sulaiman. Ya iya, memang haikal yang dibangun Sulaiman karena yang dibangun Sulaiman yang dibangun Sulaiman adalah al Aqsa, gitu kan? Nah, tampilnya di situ. Jadi kenapa sekarang seakan-akan kaum Nasrani kemana? Mereka masih tetap diizinkan untuk berziarah ke Israel dengan bayar banyak gitu ya untuk menempuh Piala Dolorosa, untuk gereja Al-Sepul, ke Bukit Golgota, ke Taman Gersemani, ke tempat-tempat dan lain dan sebagainya yang eh, di, di, di, menjadi tempat-tempat suci Yesus. Mereka mereka masih tetap oke-oke saja. Sementara masuk Masjidil Aqsa usia minimal 50 tahun mungkin. Ya, untuk masuk Masjidil Aqsa usia minimal 50 tahun karena kemudian ah, ada hal-hal yang sangat sensitif bagi pemerintahan Israel. Kan ya, persoalan yang gitu ya. Jadi uh, meskipun dulu pada perang salib konfliknya juga mereka. Bagaimana kemudian gereja makam suci itu oleh orang-orang Yahudi dulunya dijadikan kandang kuda. Dibalas sama orang-orang Nasrani dalam perang Salib ketika kemudian mereka berhasil mengalahkan orang-orang Muslim dan Nasrani dan membantai mereka. Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu oleh pasukan Salib, di Builang dan kawan-kawannya dijadikan kandang babi. Masjidil Aqsa dan Masjid Suci. Dan salah satu tempat yang juga suci bagi kita adalah Kubat mustafrah. Kalau pasti al langsung yang kubahnya perak, kalau kubat mustafrah yang kubahnya emas. Jangan salah kira. Kubat mustafrah yang berkubah emas ini, kubah emasnya dibangun oleh uh, Abdul Malik bin Marwan, mertuanya Umar bin Abdul Aziz, papan dan sekaligus mertua Umar bin Abdul Aziz, penguasa dan Umayyah ketika itu, untuk menutup batu yang disebut sebagai Hajarul Mi'raj, batu Mi'raj, tempat di mana Rasulullah berangkat untuk Mi'raj ke Nabi dan demikian pula menurut riwayat itu tempat di mana Musa menerima kalam Allah. Dan sebagai riwayat bahkan mengatakan itu tempat di mana Ismail akan disembelih. Menurut sebagian riwayat. Ini tentang eh, konflik di Palestina. Kita konflik eh, akidah dininya di situ. Tapi Zionis menurut saya bukan konflik urusan dengan akidah dan dininya. Zionis adalah liberalisme itu saja. Gitu. Frage?